Jadi judul materi kita ini adalah pandangan syariat tentang sihir. Dan insya Allah itu semua akan kita ketahui dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Al-Qur'anul Al Karim di surat Al-Baqarah secara khusus ayat 101 dan ayat 102 dan juga ayat 103.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 ingin mengkaji atau mereka tidak ingin memahami jikalau mereka memahami mereka tidak ingin melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang ada di kitab Taurat ka'annahum la ya'lamun jadi seakan-akan mereka itu tidak mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada mereka kitab Taurat untuk difahami dengan benar dan untuk dilaksanakan. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya. Faqala Allah Subhanahu wa taala wattaba'u ma tatlu asyayatin 'ala mulki Sulaiman. Setelah mereka melemparkan kitab At-Taurah ke belakang punggung mereka. Mereka mengikuti apa yang dibacakan setan-setan di zaman kerajaan Nabi Allah Sulaiman alaihi wassalam. Dalam arti mereka mengikuti ilmu sihir, mereka mengambil ilmu sihir dan juga mereka mengamalkan ilmu sihir. Jadi itu sebagai ganti uh, sebagai ganti untuk mereka mereka melepas kitab At-Taurah dan mereka mengambil dan mempelajari yang namanya sihir yang dimana sihir itu uh, ilmu-ilmunya dibacakan setan-setan di zaman Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا dan Nabi Allah Sulaiman salatu wassalam beliau tidak kafir. Dalam arti beliau tidak kafir, beliau tidak melaksanakan dan menggunakan sihir. Walakinna syayatina kafaru tetapi setan-setanlah yang kufur yang dimana mereka itu yang melaksanakan ilmu sihir. Yu'allimuna nasa sihra wa ma unzila 'ala malakaini bi Babila Harut wa Marut. Dan juga setan-setan itu semua mengajarkan kepada manusia atau secara khusus yang dimaksud dengan manusia di sini adalah orang-orang Yahudi ilmu sihir. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut dan juga mereka mengajarkan kepada orang-orang Yahudi itu ilmu sihir yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ilmu itu kepada dua malaikat di kota Babil di negara Palestine dan kedua malaikat itu bernama Harut dan Marut. Wama yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dan dua malaikat ini Harut dan Marut mereka tidak mengajarkan siapapun ilmu sihir kecuali sebelumnya mereka sudah mengatakan innama nahnu fitnah sungguhnya kami adalah fitnah, sungguhnya kami adalah cobaan yang dimana Allah Subhanahu wa taala mengirim kami untuk kalian fala takfur maka jikalau ada salah seorang di antara kalian yang belajar uh, sihir kepada kami janganlah menjadi orang yang kafir. فَيَتَعَلَّمُونَ ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa وَزَوْجِهِ Dan orang-orang Yahudi, mereka itu mempelajari ilmu sihir dari dua malaikat ini tetapi dengan niat yang jahat yaitu dengan niat mereka ingin uh, uh, menceraikan antara suami dengan istrinya. Wa ma hum bihi min ahadin illa biidznillah. Dan mereka itu orang-orang Yahudi yang mempelajari ilmu sihir. Mereka tidak akan bisa membahayakan seorang pun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala bukan dengan kekuatan yang ada di ilmu sihir itu wa ya'lamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum dan sungguhnya orang-orang Yahudi itu apa yang mereka pelajari dari ilmu sihir itu adalah Eh, bahaya untuk mereka, tidak ada manfaatnya sama sekali. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq dan mereka sudah mengetahui bahwa apa yang mereka gantikan. Jadi eh, dari pertama ayat kita jelaskan bahwa mereka melemparkan kitab At-Taurah, mereka melepas kitab At-Taurah dan gantinya adalah ilmu sihir dan gantinya itu mereka sudah mengetahui bahwa uh, ilmu is, uh, ilmu sihir itu tidak ada untungnya sama sekali untuk mereka di akhirat nanti. Wala wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun dan uh, amat jahat apa yang mereka laksanakan atau apa yang mereka pelajari untuk diri mereka itu laukanu ya'lamun seandainya mereka mengetahui walau annahum di ayat yang selanjutnya di 103 dan ini ayat yang terakhir di 103 walau annahum آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلم أو لو كانوا يعلمون Seandainya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka beriman kepada uh, rasul mereka, mereka beriman kepada kitab At-Taurat mereka, mereka mengetahui dan mereka melaksanakan apa-apa uh, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang ada di kitab At-Taurat dan, dan dan juga mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu pahala yang lebih baik untuk mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, tetapi itu semua seandainya mereka mengetahui Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari tiga ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semua bahwa orang-orang Yahudi mereka itu suka mempelajari dan mengamalkan ilmu sihir untuk melakukan kerusakan di muka bumi ini. Jadi secara umum al-ma'na al-ijmali makna secara umum dari tiga ayat ini bahwa orang-orang Yahudi mereka mempelajari ilmu sihir dari dua narasumber. Yang pertama, sumber yang pertama yaitu setan-setan. Mereka mempelajari ilmu sihir dari setan-setan itu dengan dua cara. Cara yang pertama adalah para setan membisikkan di hati mereka ilmu ilmu sihir dan di sini sesuai dengan bisikan-bisikan itu apa yang mereka fahami mereka laksanakan. Dan cara yang kedua dari sumber yang pertama yaitu para setan mereka orang-orang Yahudi mempelajari ilmu sihir dari para setan dengan cara yang kedua bahwa setan-setan ini mereka telah memberikan kepada orang-orang Yahudi sebuah kitab yang di dalamnya itu ada ilmu-ilmu sihir yang yang seperti akan kita ketahui insya Allah nanti dari riwayat Al-Hakim. Dan narasumber yang kedua dari yang dimana orang-orang Yahudi mempelajari ilmu sihir mereka yaitu dari kedua malaikat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini fitnah, ujian dan cobaan untuk orang-orang Yahudi. Dan kedua malaikat ini mengajarkan ilmu sihir kepada berapa orang-orang Yahudi tetapi sebelumnya mereka sudah mengatakan bahwa kami ini adalah cobaan dan ujian dan fitnah untuk kalian. Tetapi orang-orang Yahudi mereka mempelajari ilmu sihir dari dua malaikat ini yang bernama Harut dan Marut di kota namanya Babel di negara Palestina dengan niat yang jahat secara khusus mereka ingin menceraikan antara suami dengan istrinya. Jadi mereka tidak menerima nasihat dari kedua malaikat itu bahkan billah mereka telah uh, melaksanakan kerusakan di muka bumi ini. Itu secara umum makna dari tiga ayat yang kita baca tadi. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun beberapa uh, tafsir dari ayat-ayat ini semua, tetapi sebelum kita masuk ke tafsirnya, kita jelaskan terlebih dahulu tentang sabab nuzul ayat-ayat ini semua. Di sini dijelaskan bahwa عندما ذكر سليمان في القرآن قالت يهود المدينة Ala ta'jabuna li Muhammad yaz'umu anna ibn Daud kana nabiyan. Jadi ketika disebut Nabi Allah Sulaiman di dalam Al-Quran, orang-orang Yahudi, Yahud Madinah secara khusus, mereka mengatakan, kami heran kepada Muhammad ini. Eh, atau diriwayatkan oleh Al Imam Al Hakim dan beliau menyatakan uh, sahih dari hadis Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, "Inna asyayatin kanu yastariquna as-sam'a min as-sama'." Para setan itu mereka telah mencuri pendengaran dari langit. Dalam arti mencuri pendengaran dari langit, eh, pendengaran seperti wahyu atau seperti eh, takdir Allah Subhanahu wa taala itu mereka curi dari langit. Mereka mendengar dan mereka curi pendengaran itu dari langit. Faida sami'a ahaduhum bi kalimatin kadzaba 'alaiha alfa kidbah. Dan jikalau salah satu dari mereka dari setan itu mendengar satu kalimat yang dia curi dari langit, itu dia mengolahnya sampai di dalamnya itu ada seribu kebohongan. Fa'ashrabatha qulubun nas wattakhaduha dawawin. Setelah itu, kebohongan-kebohongan itu dibisikkan oleh si setan ini di hati manusia. Dan si manusia ini dengan bisikan-bisikan setan itu semua mereka menulis dan mengumpulkan itu semua di dalam beberapa kitab. Jadi di dalam beberapa kitab yang di dalamnya itu semua ada ilmu-ilmu sihir hasil dari bisikan setan kepada mereka. Hadis ah, ini fa'attala Allahu ala dzalika Sulaiman bin Daud. Dan ini semua kejadian terjadi di zaman Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala memberi pengetahuan untuk nabinya Sulaiman alaihi salatu wassalam bahwa itu semua telah terjadi. Jadi ada beberapa orang dari uh, umatmu, dari kaummu yang di mana mereka menerima bisikan-bisikan setan dan mereka menulis bisikan-bisikan itu di, di beberapa kitab dan mereka jadikan kitab-kitab itu sebagai uh, sumber untuk ilmu sihir mereka. Jadi Nabi Sulaiman mengetahui atas dasar pengetahuan dan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi Allah Sulaiman akhadhaha wa qadhafaha tahta al-kursi. Nabi Allah Sulaiman menyerbu mereka, Nabi Allah Sulaiman menyerang mereka dan mengambil uh, kitab-kitab uh, itu semua dan beliau lemparkan di bawah kursi beliau alaihi salatu wassalam. فلما مات سليمان قام الشيطان بالطريق فقال ألا أدلكم على كنز سليمان الذي لا كنز لأحد مثل كنزه الممنع Setelah Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam wafat meninggal dunia, maka para setan itu mengeluarkan kitab-kitab itu semua dari bawah kursi Nabi Nabi Allah Sulaiman salatu wassalam dan para setan ini mengatakan kepada orang-orang yang ada di zaman Nabi Allah Sulaiman, orang-orang Yahudi yang ada di zaman Nabi Allah Sulaiman, mereka mengatakan, Ala adullu ala adullukum ala kanzi Sulaiman alladzi la kanza li ahadin misla kanzil mumanna. Jadi maukah kalian aku tunjukkan simpanan Sulaiman yang berharga yang berharga yang tidak ada simpanan seperti simpanan ini yang berharga? Tentunya mereka mau. Fa akhrajuhu fahidahu wa sihr para setan itu mengeluarkan itu kitab-kitab semua dan memberikan kepada orang-orang Yahudi dan para setan itu mengatakan kepada mereka inilah simpanan Nabi Allah Sulaiman yang sangat berharga. Fana sahat hal umam dan di sini para umat Yahudi mereka gilirkan kitab-kitab itu turun temurun. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menurunkan uh, pembelaannya subhanahu wa ta'ala untuk Nabi Allah Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna nasa sihr jadi sungguhnya Nabi Allah Sulaiman itu tidak kafir Beliau bukan tukang sihir, tidak pernah mengajarkan dan melaksanakan sihir, tetapi yang mengajarkan dan melaksanakan sihir itu adalah para setan wal billah. Jadi pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui dari sini bagaimana kehidupan orang-orang Yahudi di zaman Nabi Allah Sulaiman dan juga setelah zaman Nabi Allah Sulaiman. Mereka uh, selalu mengikuti, selalu mempelajari yang namanya ilmu sihir dan mereka melaksanakan untuk melakukan kerusakan di muka bumi. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun beberapa tafsir tentang ayat-ayat ini atau tentang tiga ayat ini yang kita bacakan dari surat Al-Baqarah 101, 102 dan 103 tentang ilmu sihir. Di sini dijelaskan yang pertama bahwa تضمنت هذه الآية الكريمة ما كان عليه اليهود من الخبث وفساد النية. Jadi ayat ini di tiga ayat ini dijelaskan kehidupan orang-orang Yahudi tentang niat mereka yang rusak, tentang niat mereka yang jahat, tentang apa yang mereka lakukan uh, dari kerusakan di muka bumi ini. Fasihru lam yu'raf illa 'indal yahud. Jadi yang namanya ilmu sihir itu tidak dikenal kecuali di kalangan orang-orang Yahudi. Jadi jikalau ada pertanyaan siapa yang pertama kali mewujudkan ilmu sihir di muka bumi ini dari manusia, dari kalangan manusia? Jawabannya adalah orang-orang Yahudi. كرنات تاريخه يعني تاريخ اليهود مشتهر بظهورهم أو تاريخ السحر فتاريخ السحر مشتهر بظهورهم فهم الذين نبذوا كتاب الله وسلكوا طريق السحر وعملوا على إفساد عقول الناس وعقائدهم بطريق السحر والشعوذة والتضليل Jadi مريكالا yang eh, melemparkan kitab Allah Subhanahu wa taala yaitu kitab kitab At-Taurah yang Allah turunkan kepada mereka dan mereka mengganti kitab Allah Subhanahu wa taala At-Taurah yang suci itu dengan ilmu sihir, dengan ilmu sihir dan mereka melaksanakan ilmu sihir itu untuk uh, merusak akal manusia, untuk merusak akidah manusia, untuk merusak ibadah manusia. Mereka melaksanakan itu semua dengan cara sihir mereka, dengan cara sulap mereka, dengan penyesatan mereka. Dan ini dalil bahwa bahwa al-Yahud aslu kulli syar. Dan di sini dalil bahwa yang namanya orang-orang Yahudi mereka itu adalah asal usul semua keburukan. Wa masdaru kulli fitnah. Dan sumber semua fitnah, semua kerusakan yang ada di muka bumi ini. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain menjelaskan tentang uh, jiwa dan diri orang-orang Yahudi kullama awqadu naran lil harbi atfa'aha Allah wa yas'auna fil ardi fasada wallahu la yuhibbul mufsidin. Dan ini eh, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah. Kullama awqadu naran lil harbi atfa'aha Allah. Jadi setiap mereka menyalakan api uh, peperangan, mereka ingin memerangi syariat Allah Subhanahu wa taala, mereka ingin memerangi agama Allah Subhanahu wa taala, mereka mereka ingin memerangi para, para rasul Allah Subhanahu wa taala atfa'ah Allah. Allah Subhanahu wa taala memadamkan. Wa yas'auna fil ardi fasada dan mereka berbuat kerusakan di muka bumi. Wa yas'auna wa yas'auna. Jadi wa yas'auna itu uh, fi'il mudhari' dalam arti mereka selalu maupun mereka itu orang-orang Yahudi yang di zaman dahulu atau orang-orang Yahudi yang di zaman sekarang yas'auna fil ardi fasada mereka selalu berbuat kerusakan di muka bumi ini wallahu la yuhibbul mufsidin dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. Hadirin uh, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala jadi dari sini kita bisa mengetahui bagaimana kehidupan orang-orang Yahudi. Di dalam peperangan mereka, di dalam ekonomi mereka, di dalam kehidupan dunia mereka ini, mereka tidak lepas dari yang namanya ilmu sihir wal Dan uh, kita juga ketika kita belajar di negeri Yaman yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Di situ lebih jelasnya lagi, lebih tepatnya lagi di Yaman Utara ada beberapa uh, rakyat Yahudi yang tinggal di negeri itu dan sangat terkenal di kalangan mereka itu yang namanya ilmu sihir. Bahkan bukan hanya penduduk Yaman setempat yang uh, sebagian dari penduduk Yaman setempat yang iman mereka itu lemah bahkan dari penduduk Jazirah Arabia yang imannya mereka itu lemah hada hadana wa hadahumullah mereka mendatangi orang-orang Yahudi itu yang ada di Yaman karena jikalau kita lihat di Jazirah Arab di jazirah Arab secara umum tidak ada lagi yang namanya orang-orang Yahudi kecuali di negeri Yaman. Nah, itu mereka didatangi dari segala penjuru jazirah Arabia yang dimana orang-orang Arab itu ingin mempelajari ilmu sihir dari orang-orang Yahudi yang ada di Yaman. Jadi sampai sekarang di Jazirah Arabia dari orang-orang Yahudi yang ada di Yaman bahwa mereka itu terkenal, mereka itu adalah tukang sihir. Jadi kita jangan uh, terlalu mengagumi mereka atau kita katakan bahwa negara mereka itu adalah negara yang maju atau ekonomi mereka adalah ekonomi yang kuat. Itu semua mereka laksanakan hasil dari ilmu-ilmu sihir yang mereka ketahui. Apalagi di zaman sekarang wal billah uh, dalam arti rata-rata semua bank yang ada di muka bumi ini tidak lepas dari yang namanya riba dan itu juga uh, menguatkan pengaruh dari ilmu sihir mereka. Jadi kita bisa mengalahkan mereka dengan iman kita yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan amal saleh kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, jikalau kita berpegangan teguh dan kuat terhadap Al-Quran was sunnah tidak diragukan lagi bahwa kita bisa insya Allah biidnillah mengalahkan mereka. Tapi kenapa mereka itu di zaman sekarang ini kuat? Ya seperti itu banyak perkara-perkara atau banyak maksiat-maksiat yang besar yang terjadi di muka bumi ini yang mendukung pengaruh ilmu sihir mereka. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun makna yang kedua dari ayat-ayat ini semua قال أبو حيان كما كانت الآيات السابقة فيها ما يتضمن الوعيد في قوله تعالى فإن الله عدو للكافرين وفي قوله تعالى وما يكفر بها إلا الفاسقون وذكر نبذ العهود من اليهود ونبذ كتاب الله واتباع الشياطين وتعلم ما يضر ولا ينفع أتبع ذلك بآية تتضمن al-wa'd al-jamil liman amana wattaqa. Dan di sini jikalau kita perhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan firman-firman Allah Subhanahu wa taala di ayat-ayat ini semua, kita jelaskan mulai dari ayat 101. Jikalau kita perhatikan ayat-ayat yang sebelumnya jadi di ayat misalnya yang 98 dan juga di ayat yang 99 di, di, di mana yang di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala aduwwul lil kafirin. Allah Subhanahu wa taala itu musuh untuk orang-orang yang kafir. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Jadi tidak ada yang kafir terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang fasik. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang-orang Yahudi ini seringkali mengingkari janji mereka dan juga mereka melemparkan kitab At-Taurat, eh, kitab At-Taurat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan setelah itu bahwa mereka mengikuti uh, para setan, mereka eh, mengikuti para setan dan mempelajari ilmu sihir dan apa yang mereka pelajari itu semua bahaya untuk mereka tidak ada manfaatnya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala di ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan walau annahum amanu wattaqaw lamathubatun min indillahi khair law kanu ya'lam law kanu ya'lamun jadi seandainya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pahala yang besar untuk mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala atau pahala yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk mereka seandainya mereka mengetahui. Jadi ini yang namanya uh, uslub at-targhib wa tarhib. Jadi cara uh, dakwah dengan harapan yang baik dan juga ancaman yang menakutkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala di ayat-ayat yang pertama itu menjelaskan ancaman-ancamannya yang keras. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan janjinya yang indah. Jikalau mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan pahala yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini cara Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an untuk memahami ayat-ayatnya kepada hamba-hambanya dengan cara seperti itu. Jadi tidak semua yang dijelaskan Allah Subhanahu wa taala itu ancaman, Begitu juga tidak semua yang dijelaskan Allah Subhanahu wa taala itu janji-janji yang indah, tapi ada ancaman dan juga ada janji yang indah. Begitu juga uh, dakwah kita kepada Allah Subhanahu wa taala wahai pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingin berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin menyeru uh, supaya manusia itu jalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita ini dengan cara yang keras bisa kita jelaskan dengan cara yang ekstrim dalam arti tidak dibawa kecuali ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang ancaman tetapi dia tidak membawa ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang janji-janji Allah Subhanahu wa taala yang indah. Begitu juga jangan kita ini terlalu lembek. Yang kita bawa hanya ayat-ayat yang uh, dijelaskan janji-janji Allah Subhanahu wa taala yang indah tetapi tentang azab Allah Subhanahu wa taala yang pedih kita tidak jelaskan. Jadi la ifrata wala tafrid. Tidak berlebihan dan juga kita tidak mengurangi. Kita berdakwah Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara yang wasat, dengan cara yang menengah, dalam arti dengan cara yang wasat, dengan cara yang menengah, apa yang dijelaskan Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, dan juga dengan caranya subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, itu yang kita jelaskan, itu yang kita keluarkan ketika kita berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Adapun makna yang ketiga dari ayat-ayat ini semua yaitu qaulullah subhanahu wa ta'ala nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim jadi sebagian dari orang-orang Yahudi yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada mereka itu kitab Taurah yang seharusnya mereka laksanakan setelah mereka mengetahui dan memahaminya tetapi mereka lemparkan kitab Taurah itu ke belakang punggung mereka. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan kalimat nabadha melempar dan juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wara adh ke belakang punggung. Jadi kata-kata yang seperti ini ini ada makna dan maknanya sebagaimana ulama menjelaskan ziyadatu tashni'in wa taqbihin 'alal yahud. Jadi menambah keburukan orang-orang Yahudi. Kalimat-kalimat ini semua ada maknanya, bukan tidak ada maknanya. Mungkin secara eh, apa namanya jikalau kita baca terjemahan oh nabada melempar. Jikalau kita baca secara terjemahan oh wara abuhur itu adalah ke belakang punggung. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan kalimat seperti ini? Nabada melempar dan juga wara abuhur ke belakang punggung. Di sini ada makna sebagaimana ulama menjelaskan ziyadatu tashni'in wa taqbihin al yahud. Jadi menambah keburukan mereka dan menambah kejelekan mereka yaitu orang-orang Yahudi. Hastarakul amala bi kitabillah. Karena mereka telah melepas tidak melaksanakan kitabullah tidak melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka di dalam kitab Taurat. Wa a'radu anhu bil kulliyah. Dan mereka menyingkirkan kitab At-Taurat itu semuanya. Jadi mereka melemparkan kitab At-Taurat, mereka tidak mengambil satu hukum pun dari kitab At-Taurat. Dan ini orang yang seperti ini Allah Subhanahu wa taala membencinya dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa uh, mereka itu telah melemparkan kitab At-Taurat ke belakang punggung mereka dalam arti dalam makna bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa keburukan dan kejelekan orang-orang Yahudi itu luar biasa pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun makna yang selanjutnya yaitu makna yang keempat wajhul muqaranati baina dzikri syayatin was sihr fil ayatil karimah. Jadi kaitannya apa? Ketika disebut asyayatin dan juga ketika disebut kalimat as-sihr di qaulillah subhanahu wa ta'ala walakinna syayatina kafaru yu'allimuna nasa sihra. Jadi bahwa para setan itu yang kafir mereka mengajarkan manusia ilmu sihir. Jadi di sini ada kalimat setan dan juga ada kalimat sihir. Apa kaitannya dua kalimat itu? Wahwa anna sihra fihi isti'anatun bi arwahin khabithatin syirriratin minal jin. Jadi yang namanya sihir itu, itu tidak lepas dari bantuan roh-roh yang jahat dari kalangan al-jin. Wasyayatinu taz'umu annaha ta'lamul ghaibah wa tuhimun nasa bidzalik. Jadi para setan itu mengira bahwa mereka mengetahui perkara-perkara yang gaib. Dan mereka membisikkan untuk manusia bahwa mereka itu mengetahui hal-hal yang gaib, perkara-perkara yang gaib, kejadian-kejadian yang akan terjadi. Itu mereka bisikan kepada manusia bahwa kami mengetahui itu semua. Wa kana ba'dun nas yusaddiqunahum fima yaz'umun. Jadi sebagian dari manusia percaya dengan bisikan-bisikan itu semua wayal jauna ilaihim andal karb bahkan mereka itu manusia itu mereka meminta pertolongan kepada para setan ketika mereka dalam keadaan sulit dan susah dan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat al-jin wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin dan itu semua menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Jadi yang namanya sihir tidak lepas dari pertolongan roh-roh yang jahat dari setan. Jadi jikalau uh, tukang sihir itu tidak dapat pertolongan dari para setan, maka tidak mungkin dia bisa eh, melaksanakan eh, ilmu sihirnya atau bisa terjadi pengaruh dari ilmu sihirnya di muka bumi ini. Jadi hadi, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala begitulah tukang sihir secara umum jikalau uh, dia itu mengaku bahwa dia itu muslim, bahwa dia itu mukmin, bahwa dia itu solat, itu hanya zohirnya saja. Tetapi batin dia, akidah dia rusak karena dia telah meminta pertolongan yang seharusnya dia minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala semata, tetapi wal billah si tukang sihir ini meminta pertolongan wal billah dari para setan dan itu dengan jelas syirik 100% yang tidak diragukan lagi. Dan di sini pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di makna yang selanjutnya Al-Qur'anul Karim abbara anis sihri bil kufur. Abbara anis sihri bil kufur. Jadi Al-Qur'anul Karim menjelaskan tentang sihir itu dengan kalimat kufur. Seperti kita jelaskan bahwa orang-orang Yahudi itu mengatakan bahwa Nabi Allah Sulaiman adalah tukang sihir. Bantahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka apa? wama kafara Sulaimanu wama kafara Sulaimanu jadi Sulaiman alaihi salatu wassalam tidak kafir dalam arti tidak kafir bukan tukang sihir di sini Allah Subhanahu wa taala bermaksud dengan kalimat kafara adalah sihir Wasiyakul lafzi yadullu ala annal murada minhu as-sihr. Dan ini semua rata-rata yang ditulis oleh ahli tafsir mengatakan seperti itu dengan makna wa masahara Sulaiman wa innama abbara anhu bil kufr <clears throat> takbihan wa tashni'an kenapa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan makna sihir dengan kalimat kafara yang pertama jikalau di dalam sihir itu tidak ada perkara-perkara yang kufur dalam arti tidak tidak ada perkara-perkara yang kufur seperti misalnya si tukang sihir ini mengatakan bahwa dia mengetahui perkara-perkara yang akan terjadi. Mengetahui hal-hal yang gaib. Seperti itu kufur, tapi jikalau misalnya di dalam sihir itu tidak ada perkara-perkara yang kufur seperti sulap misalnya, itu juga sihir tetapi tidak ada di dalamnya perkara-perkara yang kufur. Tetapi sihir seperti itu juga dilarang untuk kita uh, mempelajarinya, apalagi untuk kita melaksanakannya dan juga dilarang untuk kita menontonnya. Dan Allah Subhanahu wa taala di sini menjelaskan makna sihir itu dengan kalimat kafara takbihan wa tashni'an Eh, untuk memperkuat, memperketat kejelekan sihir dan juga keburukan sihir dan yang namanya sihir itu tidak ada manfaatnya sama sekali untuk manusia bahkan bahaya untuk dia uh, di dunia dan juga di akhirat. Tetapi jikalau di dalam sihir itu ada suatu yang kufur maka uh, sihir itu termasuk dari perkara-perkara yang mengeluarkan uh, orang itu dari dalam agama Islam karena di dalam uh, eh, al hadis an, uh, eh, an Nabi Shallallahu alaihi wa ala alihi wa wasallam menjelaskan bahwa uh, ijtanibu sab'a sab'al al-mubiqat. Jadi uh, jauhilah tujuh perkara yang membinasakan. Termasuk di dalamnya salah satunya adalah sihir. Dan betul yang namanya sihir itu minal kabair, termasuk dari dosa besar. Tetapi sebagaimana Imam Nawawi menjelaskan, kapan sihir itu kita katakan sihir ini dosa besar atau sihir ini kufur, kita katakan sihir ini dosa besar jikalau di dalamnya itu tidak ada perkara-perkara yang mengeluarkan dari dalam agama seperti perkara jikalau tukang sihir ini uh, mengetahui hal-hal yang gaib. Jikalau tidak ada di dalamnya perkara-perkara seperti itu, maka sihir itu uh, termasuk dari dosa-dosa yang besar dan kedua-duanya itu suatu yang membinasakan perkara yang membinasakan manusia di dunia dan di akhirat jadi tidak layak bagi seorang muslim atau seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga beriman kepada rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan juga beriman kepada uh, datangnya hari kiamat dia mempelajari atau dia melaksanakan atau dia menonton uh, ilmu-ilmu sir itu semua karena itu semua perkara-perkara yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Saya kira sampai di sini cukup. Wallahu taala a'lam wa sallallahu sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin Sangat menarik sekali kajian kita di kesempatan sore hari ini Jarang-jarang saat ada kajian seperti ini uh, Langsung saja untuk tanya jawab karena untuk menyingkat waktu Pertanyaan pertama Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz yang dirahmati Allah Mohon uh, mau tanya Bagaimana mendeteksi adanya sihir dalam tubuh kita menurut Al-Quran dan As-Sunnah Syukran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana kalau kita uh, bisa mengetahui bahwa ada sihir di dalam tubuh kita itu? Banyak tanda-tandanya ya termasuk di dalamnya misalnya uh, jikalau uh, orang ini ketika dia mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba dia itu pusing. Misalnya dia pusing atau gelisah atau uh, keringatan atau badannya uh, lemah dan lain-lainnya karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ala bidzikrillah tatmainnul qulub jadi bahwa yang namanya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala secara khusus ayat-ayat Al-Qur'an itu menenangkan hati tapi tiba-tiba orang ini ketika mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dibaca gelisah dan ada sesuatu dari tubuhnya itu yang dia rasakan, seperti dia merasakan pusing atau dia merasakan mual atau tubuhnya itu gemetar dan lain-lainnya. Ah, itu sebagian uh, dari tanda-tanda bahwa uh, ini orang pernah terkena sihir dan obatnya adalah di ruqyah, di ruqyah dengan ruqyah yang syar'iyah dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga zikir-zikir yang ma'thur yang diketahui datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wallahu taala alam. Baik, alhamdulillah. Dan di pertanyaan berikutnya Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi Ustadz, sebenarnya siapa pendiri agama Yahudi itu? Dan apa semua agama para nabi itu Islam? Syukron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi uh, yang namanya Yahudi, jadi kalimat Yahudi itu ada di firman Allah Subhanahu wa taala inna hudna ilaik. Jadi bahwa kami telah kembali kepadamu ya Allah. Jadi hudna itu al-yahud dari kalimat hudna dalam arti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini mereka dinamakan orang-orang Yahudi. Jadi status asal asal muasal orang-orang Yahudi itu mereka uh, adalah orang-orang yang uh, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang salihin, orang-orang yang uh, dipilih Allah Subhanahu wa taala, mereka dari kalangan Bani Israel dan kebanyakan para nabi dari kalangan Bani Israel seperti yang kita jelaskan tadi uh, Sulaiman dan juga ayahnya Daud dan juga Nabi Allah Musa ala alaihi alaihi wassalam ajmain seperti itu. Tetapi mereka ini mereka ini telah merubah agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka itu menyombongkan diri sebagaimana Eh, kita mengetahui di uh, dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala sudah memberi kepada mereka itu al-manna was salwa. Tiba-tiba mereka menginginkan uh, yang namanya bawang dan lain-lainnya tumbuh-tumbuhan dari muka bumi. Mereka tidak mensyukur tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dan mereka menyombongkan diri mereka dan juga mereka merubah syariat Allah Subhanahu wa taala dan juga banyak dari kalangan nabi mereka yang mereka bunuh bahkan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah diberi uh, racun dari salah satu perempuan dan si perempuan itu Yahudia. Jadi seperti itu. Jadi orang-orang Yahudi betul mereka itu dulu umat pilihan tetapi sekarang mereka adalah umat yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala karena mereka telah merubah syariatullah Subhanahu wa taala. Dan semua agama dan semua agama yang dibawa para nabi itu adalah agama Islam. Inna dina indallahi al-Islam. Jadi yang namanya agama yang diterima Allah Subhanahu wa taala al-Islam. Agama Nabi Allah uh, agama agama Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam al-Islam nam, agama Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam al-Islam uh, agama Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam al-Islam Allahumma uh, uh, di, di, di, dikatakan bahwa pengikut uh, Nabi Allah Musa itu ada adalah orang-orang Yahudi dari kalimat yang kita jelaskan tadi inna hudna ilaik dan juga pengikut orang-orang uh, uh, Nabi Allah Musa dikatakan bahwa mereka itu adalah orang-orang Nasara dan pengikut uh, Nabi Allah Muhammad dikatakan mereka itu ada orang-orang adalah orang-orang muslimin. Jadi seperti itu. Tapi semua agama itu satu, agama Allah Subhanahu wa taala satu yaitu al-Islam inna dina indallahi al-Islam wallahu taala alam. Dan mungkin hanya syariatnya yang berbeda Ustaz ya, setiap nabi. Iya, ya. pasti. dan di pertanyaan berikutnya masih berkaitan dengan orang Yahudi Assalamualaikum. Ustadz, apakah ada bangsa Yahudi yang lurus berada di jalan Allah? Syukran jazakumullahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, jikalau dikatakan uh, di zaman sekarang, apakah masih ada orang-orang Yahudi yang lurus itu? Kita katakan, jikalau masih ada orang-orang Yahudi yang lurus di zaman sekarang, maka mereka telah menjadi orang-orang muslimin. Kenapa? Karena jikalau mereka itu lurus melaksanakan apa yang ada di dalam kitab Taurah, sedangkan termasuk dari perkara-perkara yang disebut Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam kitab Taurah tentang nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ciri-cirinya, dengan sifat-sifatnya yang ada yang sesuai dengan eh, sifat-sifat uh, dan ciri-ciri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang Yahudi jikalau ada orang-orang Yahudi di zaman sekarang yang mereka itu masih murni, masih lurus, maka mereka sudah masuk ke dalam agama al-Islam. Kenapa eh, mereka masuk ke dalam agama Islam? Karena mereka mengikuti apa yang ada di dalam kitab Taurat. Termasuk dari pelajaran atau perintah Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam kitab At-Taurat bahwa mereka itu wajib beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan juga menjadi orang-orang Islam. Sebagaimana beberapa sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti kaabul Ahbar dan lain-lainnya. Mereka itu asal usulnya mereka itu adalah orang-orang Yahudi dan mereka tapi orang-orang Yahudi yang murni yang memahami kitab At-Taurah dan mereka beriman kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini ada hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan bahwa jikalau ahlil kitab dalam arti ahlil kitab di sini adalah orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani mereka itu masuk ke dalam agama al-Islam mereka akan mendapatkan dua pahala mereka akan mendapatkan secara khusus ini untuk mereka dua pahala pahala yang pertama pahala eh, orang-orang uh, Yahudi jika orang-orang Yahudi pahala mereka beriman kepada Nabi Nabi Allah Musa dan pahala yang kedua keimanan mereka terhadap uh, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jikalau mereka itu orang-orang Nasara pahala yang pertama, mereka beriman kepada Nabi mereka Isa alaihi salatu wasallam dan juga mereka beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi eh, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa ini adalah orang Yahudi yang lurus atau ini adalah orang Nasrani yang lurus jikalau dia itu masuk ke dalam agama al-Islam wallahu taala a'lam. Alhamdulillah. Demikian Ustadz beberapa pertanyaan yang dapat kami ajukan kepada Antum dan kami mohon penutupan pada kajian kita sore hari ini. Insya Allah kita tutup dengan doa. Allah maksim lana bin khasyatika ma ta'ulu bihi bainana wa baina ma'asiyatik. Wa min ta'atika ma tuballiguna bihi jannatak. Wa min al-yaqini ma tuhawinu bihi alayna masaib ad-dunya. Wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwatina abadan ma'ahitana. Waj'alhu al-waritha minna. Waj'al tharana ala man zalamana. Wansurna ala man adana. Wa la taj'al musibatana fi dinina. Wa la taj'al ad-dunya akbar hammina.